Baik, amin sekarang. Amin, kesalahan pada amin. Kesalahan yang besar berapa ini? Ah, satu, dua, lima. Ya, kesalahan besar ada lima. Menebalkan hamzah. Waladhalin amin amin biasa gitu. Baca hamzah lebih dari enam harokat. Amin ah lebih dari enam harakat juga kecil mengimbalakan mim amin amin a seharusnya dibaca berapa sih a dua sampai ha? sampai ha? dua sampai berapa sampai lima ha? ada dua sampai berapa? Hah? ada sampai 6 sampai berapa? Dua sampai berapa? Dua saja. 2 nah. dua kiraah jumhur, kiraah 2 sampai 6. Sedangkan 6 ini adalah hadis bukan Al-Qur'an. Kemudian di sana penjelasan yang menawi amin dipanjangkan. Ini bukan termasuk apa? Taklid al-qiraah karena amin bukan Al-Qur'an. Nah, Kalian boleh baca 2, 4, 6. Nah, di sana ada kiraah. Ah, mat apa situ? Mat apa? Mat badal. A I U mat badal. Kalau jumhur hanya dua harakat. Tapi di sana ada kiraah warsh dibaca 2, 4, 6. Sehingga amin kita panjangkan. Nah, mengimalahkan mim sudah tadi. Kemudian mengimalahkan hamzah. Amin, amin, amin atau amin. Membaca mim lebih dari 6 halakat. Amin. Banyak sekali. Kemudian mengkolkolkan nun. Ah, sudah tadi. Amin. Nah, hamzah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin pemalas ini saya berkali-kali dengar diaman nah, dan di Indonesia juga amin irit sekali nah. hmm. atau amin hanya amin apa amin artinya apa amin amin percaya nah. Kalau amin Allah mustajib. Ya, Allah do, kabulkan doaku. Allah mustajib. Nah, Allah mustajib. Kalau amin berarti terpercaya atau nah, amin. mendekan hamzah dan, dan mim waladhalin amin. Amin. Mimnya hanya pendek, mimnya pendek. Aminah ya manu aman. Artinya aman. Ya enggak? Amina ya manu aman. Mentasdidkan mim seperti orang Syiah Rafidhah. Karena mereka berpendapat bahwasanya amin itu membatalkan salat. Karena amin bukan dari Al-Qur'an. Di Al-Qur'an adanya apa? Amin. Nah, maka maka ini supaya kalau dulu mereka masih masih diam. Tapi sekarang karena sudah banyak ahlu sunnah wal jamaah sehingga mereka nggak berani diam gitu. Jadi mesti amin iman digitukan. Pakai tasdid. Artinya qasidid. Nah, berkehendak atau bertujuan. Nah, melihat dalam surah Al-Maidah ayat 2 Nah, surah Al-Maidah. Amin. Qasidin. Kemudian mengganti nun dengan mim. Amin Nah. Kemudian memanjangkan hamzah dan memendekkan mim. Amin. Fahwa amin. Amin. Nah. Apa artinya amin? Hah? Hah? Saya percaya tadi, enam. Jadi amin juga bisa, amin, amin. Ya. Bisa juga aman, bisa juga ah, percaya. Nah. Amin. Semfa'il di situ. Nah. Fa'il, amin. Amin. Jadi kita baca Amin. Demikian. boleh kalian baca 246 enam tergantung nanti kalau imamnya cepat Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin nah, mau cepat-cepatan nah, pengen baca hanya mulai 2 sampai enam kemudian min minnya, minnya mulai dua sampai enam nah mafhumul kalam eh? Nah boleh dua. Situ mat adli sukun. Adli sukun. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم جميعا صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم Ini ada yang minta azan tentang kesalahan azan. Perlu enggak? Enggak usah? Perlu? Nah, ini nggak jadi pulang nih. <laughs> kesalahan adan. Kemarin nah, sudah saya kumpulkan juga kesalahan adan. Kita baca dulu nanti insya Allah ada waktu. Nah, mungkin melanjutkan eh, zuhur sebentar kan pada Jumat sebentar untuk menyelesaikan masalah adan Nah, sedikit sekali digabung nah. Gabung semua. Masalah tajwid al adan bukunya diambil orang buku saya ada yang punya enggak bukunya ini perpustakaan masih ada enggak bukunya ada sudah habis apa masih yang punya buku adanya kemarin sudah saya kasihkan orang bukunya nah, yang di rumah tinggal satu kita kasihkan orang eh buku adan masih nah serahkan sini ya buku adan kita akan bahas masalah adan itu penting salafiyun nah